الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين أما بعد فحياكم الله جميعا في هذا المكان معهد أنصار السنة في باتام وفي هذه الليلة ليلة السبت الأول من شهر ربيع الأول من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم Setelah beliau membuka kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah lalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya dan para pengikutnya. Lalu beliau mengatakan, Hayakumullah, aku mengucapkan selamat kepada antum sekalian seluruhnya dengan keberadaan kita di tempat ini, yaitu di Ma'had Ansar Sunnah di kota Batam, di mana kita berkumpul pada malam hari ini yaitu malam Sabtu pada tanggal 1 dari bulan Rabi' al-Awwal tahun 1445 Hijriyah. Wa ana سعيد وأحمد الله على لقائكم في افتتاح الدروس ضمن دورة الإمام الشافعي الحادية عشرة dan aku berbahagia dengan bertemunya aku dengan antum sekalian dalam pembukaan daurah di malam hari ini dari daurah Al-Imam Al-Syafi'i yang ke-11 Jazallahu al-qa'imina 'alayha khairal jazaa' min jami'il asatidati والمشايخ ولجان الدورة وعلى رأسهم المشرف العام عليها الشيخ رزيق بن Hamid Al-Qurashi حفظه Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kebaikan kepada seluruh para ustaz demikian pula seluruh para masyayikh dan panitia daurah yang dengan kerjasama mereka terwujudnya daurah al-Imam Syafi'i ini dan yang terutama dari mereka adalah uh, musyrif umum yaitu Syekh Abu Yasir Ruzaiq Al-Qurashi hafizahullah taala. وهي وإن كانت قليلة الأيام عندكم لكنها إن شاء الله كثيرة النفع بما يلقيه المشايخ من الدروس المتنوعة dan meskipun keberadaan hari-hari kita bersama antum tidak begitu lama akan tetapi insyaallah kita akan mendapatkan banyak manfaat dan kemaslahatan dari pelajaran-pelajaran yang akan kita adakan dan kita mengambil faidah di dalamnya. Amma مادة درسنا فقد تم اختيار كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى Adapun tema kajian kita pada daurah kali ini telah menjadi pilihan saudara-saudara antum sekalian untuk kita membahas kitab Al-Ilm dari Sahih Al-Imam مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وتعلمون أن صحيح الإمام مسلم مع صحيح شيخه الإمام البخاري هما أصح كتب الحديث عند المسلمين dan sebagaimana yang kalian ketahui bersama bahwa sahih al-Imam Muslim bersama dengan kitab sahih dari gurunya yaitu sahih al-Imam al-Bukhari Keduanya merupakan kitab yang paling sahih yang ada di tangan kaum muslimin. Wa taqaddama ma'a وتقدم مع إخوانكم wa Maidan وميدان juz' kabir min kitab al-'ilm min sahih al-Bukhari wa nutimmuhu insyaallah fi زيارة ukhra. dan telah berlalu kajian kita dari kitab al-ilm dari sahih Al-Imam Al-Bukhari yang diadakan di Pekanbaru demikian pula di Ma'had Saudara antum sekalian di Medan dan insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk bisa melanjutkannya di pertemuan yang akan datang. Amma antum فقد تم الإعلان عن كتاب العلم sahih صحيح الإمام Muslim. Adapun antum yang ada di sini maka telah ditetapkan dan disampaikan pengumuman untuk mengkaji kitab al-ilm dari sahih al-Imam Muslim. الإمام البخاري في كتاب العلم ذكر أمورا كثيرة Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ilmu beliau menyebutkan banyak perkara. Minha fadl al-ilm wal-ulama wat-ta'lim. di antara yang beliau sebutkan adalah tentang keutamaan ilmu, keutamaan para ulama dan keutamaan mengajarkan ilmu. Wa minha dzikru adabi wa ahkam riwayatil hadis wa dhabtihi wa katbihi. Dan termasuk yang disebutkan pula adab-adab serta hukum-hukum yang berkaitan dengan cara meriwayatkan hadis, bagaimana cara meriwayatkannya dan bagaimana cara menulis riwayat-riwayat tersebut dan mensahihkannya. Wa minha at-tanbih fi tabwibatihi ala ma la yasihhu annahu min adabi al-ilm wa ahli. Demikian pula beliau menyebutkan di dalam bab-babnya hal-hal yang tidak dianggap benar. Ada sebagian adab yang dianggap sebagiannya itu merupakan adab namun itu tidak termasuk dari adab-adab dalam menuntut ilmu. ومنها ذكر الأسباب التي بها يرفع العلم ويقل في الناس. Dan di antara yang beliau sebutkan pula di mana beliau menyebutkan sebab-sebab yang dengannya ilmu itu dicabut, ilmu itu diangkat dari tengah-tengah manusia. Amma tilmidhuhu al-Imam Muslim fakhtalafat tariqatuhu fi ahadith fi kitab al-ilm. Adapun metode al-Imam Muslim rahimahullahu taala berbeda metode beliau dari metode yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ilmu ini. فلم يتعرض الإمام مسلم لفضل العلم وأهله di mana al-Imam Muslim rahimahullah beliau tidak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. ولم يتعرض لمسائل من مصطلح الحديث وإن كان قد ذكر جملة منها في مقدمة صحيحه. Dan beliau juga tidak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang hubungannya dengan ilmu mustalahul hadis meskipun beliau menyebutkannya pada muqaddimah pembukaan kitab Sahih Al-Imam Muslim. Bikhilafi ma sana'ahu syaikhuhu. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh gurunya yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Innama satarawna min qira'ati hadhihi al-ahadith anna al-Imam Musliman rahimahullahu ta'ala i'tana bibabin wahid. Dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di sini sebagaimana yang akan kalian lihat nanti ketika disebutkannya hadis-hadis beliau hanya perhatian terhadap satu perkara, satu bab. Hadzal bab huwa bab at wa at-tahdhir 'ala al-masalik al-batilah fi talab ilm Bab yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala ini adalah merupakan bab yang menerangkan tentang peringatan serta tahzir terhadap metode-metode yang batil yang dilakukan oleh sebagian dalam menuntut ilmu dan meraih ilmu. Tahzir min al-inhirafat التي يبتلى بها كثير ممن يطلب العلم ويعلمه dan beliau memberi peringatan dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang dalam hal menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. وهذا من نصح الإمام مسلم رحمه الله. Dan ini merupakan bentuk nasihat al-Imam Muslim kepada umat ini rahimahullah. لأن الناس في طلب العلم يختلفون في مقاصدهم وفي مسالكهم وطرقهم. Sebab manusia di dalam metode mereka dalam menuntut ilmu berbeda-beda baik dalam hal niat mereka demikian pula dalam hal cara-cara mereka menuntut ilmu dan metode yang mereka tempuh. ولا يتم الانتفاع بالعلم كما انتفع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اجتنبت تلك الأمراض والأخطار maka tidak akan sempurna cara seseorang meraih dalam menuntut ilmu seperti halnya yang telah diraih oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu kecuali dengan cara menjauhi segala metode-metode yang menyesatkan tersebut dan metode-metode yang berbahaya yang menyelisihi jalan yang benar dalam menuntut ilmu tersebut. Ahlus sunnati رحمهم الله لهم طريقتهم ومنهجهم في حث الناس على الأعمال الصالحة Ahlus sunnati wal jamaah mereka memiliki cara, mereka memiliki metode di dalam menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan uh, anjuran kepada kaum muslimin untuk beramal saleh. Fa'a'zamul a'mal وأعظم الواجبات على الإطلاق هو توحيد الله تعالى maka amalan yang paling agung dan perkara yang paling wajib di dalam agama ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. فيذكرون للناس فضائل التوحيد في الكتاب والسنة. Maka mereka yaitu ahlu sunnah mereka senantiasa menyebutkan keutamaan-keutamaan tauhid yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. lakinnahum la yaktafuna bidzalik akan tetapi mereka tidak mencukupkan dengan menyebutkan hal itu bal yu'arrifuna an-nas haqiqat at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi rusulah alaihim as-salatu was-salam min awwalihim nuh ila khatamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namun mereka senantiasa menjelaskan tentang hakikat tauhid Apa itu tauhid yang hakiki yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yang diawali dengan Nuh alaihi salam dan yang diakhiri dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yashrahun at-tauhid wa yufassirun lin-nas ma'nahu wa annahu ifradu bi jami' anwa'il ibadat. Bahkan ahlus sunnati wal jamaah mereka senantiasa menerangkan dan menafsirkan makna dari tauhid bahwa yang dimaksud tauhid adalah mengesahkan, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam jenis ibadah. وهل يكتفون بذلك فقط ذكر فضله وبيان معناه وشرحه وتفسيره Apakah kemudian mereka hanya mencukupkan dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan tauhid, lalu kemudian menerangkan tentang maknanya dan penafsirannya. Al-jawab la. Jawabannya tidak demikian. Bal la budda annahum yadhkurun at-tahzir at-tauhid fayanquduhu bil التوحيد min asy-syirk al akbar, أو ينقصه من الشرك الأصغر والكبائر غير ذلك وغير ذلك Namun ahlus sunnah wal jamaah mereka senantiasa memberi peringatan dari segala perkara-perkara yang menyelisihi tauhid tersebut dari perkara-perkara syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apakah syirik yang membatalkan keislaman seseorang secara menyeluruh yaitu syirik akbar ataukah mereka juga menjelaskan tentang bahaya syirik asgar yang dapat mengurangi nilai tauhid dari berbagai macam dosa-dosa besar dan kemaksiatan. Limadha yaf'aluna Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena hadhihi tariqatul Quran wa hadhihi da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan metode Al-Qur'an dan juga merupakan dakwah para nabi dan rasul alaihi wasallam. Qala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Jalla wa ala berfirman yang artinya hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan sekali-kali kalian beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي ابتعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم أي يحذرهم شر ما يعلمه لهم dan telah disebutkan di dalam sahih al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan merupakan kewajiban dari setiap mereka untuk menjelaskan kepada umat ini setiap kebaikan yang dia ketahui maka diterangkan kepada mereka sekaligus memberi peringatan mengingatkan umatnya dari berbagai macam kejahatan agar kemudian mereka menjauhi dan meninggalkannya. al tsani as Permisalan yang kedua yaitu salat. Fayad'una an-nasa ila as-salati wa yadhkuruna lahum fadailaha fil was sunnah. Di mana mereka senantiasa mengajak kaum muslimin untuk menegakkan salat dan mereka senantiasa menerangkan tentang keutamaan salat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yu'allimuna an-nas sifat hadhihi as-salat كما قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي dan mereka juga mengajarkan kepada kaum muslimin tata cara salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat ويحذرون الناس من المخالفات في الصلوات إما بما يبطلها أو ينقص أجرها أو بإحداث بدع فيها dan mereka juga senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari segala perkara-perkara yang menyelisihi salat tersebut apakah yang membatalkan salat atau yang mengurangi nilai salat tersebut atau yang diada-adakan dari berbagai macam amalan bid'ah yang dimasukkan ke dalam salat tersebut. Wahada min nus'i ahli sunnati lil muslimin wa min ittiba'ihim li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabe. Dan ini merupakan bentuk nasihat mereka terhadap kaum muslimin dan sikap mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tiga, al-thalith, al-mithal al-thalith. Yang ketiga, ayo. Al-dzikru berzikir. فيذكرون للناس فضائل ذكر الله في الكتاب والسنة. Ahlus sunnah mereka senantiasa menyebutkan keutamaan berzikir di dalam kitab Allah dan demikian pula di dalam as-sunnah. ويذكرون لهم بما يذكرون الله مما ورد في الكتاب والسنة لا بما أحدثه الناس من البدع dan mereka senantiasa mengajarkan kepada manusia tata cara berzikir sesuai dengan apa yang datang dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan cara-cara yang diada-adakan oleh sebagian manusia. وهكذا يذكرون لهم صفة الذكر الذي يذكرون الله عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Maka demikian pula mereka senantiasa menyebutkan dan mengajarkan tata cara berzikir sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa yuhadzirunahum min al-ibtida'i fi wal adhkar. Dan mereka senantiasa mengingatkan kaum muslimin dari melakukan amalan-amalan bid'ah di dalam berzikir. Imma bi ikhtira' أذكار وأوراد لم ترد في الكتاب والسنة apakah dengan cara membuat zikir-zikir tertentu atau wirid-wirid tertentu yang sama sekali tidak disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah wa imma bibtida' turuq lil-adhkar al-mashru'a للأذكار المشروعة لم تكن هذه الطرق على عهد النبي wa ashabih ka وسلم ibn كقصة ma'al مسعود مع الحلق أصحاب al-jama'i. Dan ada kalanya pula mereka melakukan amalan-amalan bid'ah. Ya akhwan, Mereka membuat amalan-amalan bid'ah yang kaitannya dengan metode dalam berzikir yang sama sekali tidak pernah diajarkan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kisah yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengingkari satu kaum yang mereka membuat bid'ah dalam hal tata cara berzikir. Satu, dua, tiga, isyar rabi' ah ish empat empat eh, eh empat empat empat أسأل الله ليبارك فيكم طيب الرابع المثال الرابع العلم الذي نحن الآن نقرأ فيه Kemudian permisalan yang keempat adalah tentang ilmu yang sekarang ini akan kita baca. فأهل السنة لا يكتفون بذكر فضائل العلم وحث الناس على العلم فقط. أهل السنة والجماعة mereka tidak mencukupkan dalam menyebutkan keutamaan ilmu dan menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu saja. بل يبينون للناس ما هو العلم الذي يدعون إليه وورد فضله في الكتاب والسنة. Akan tetapi mereka senantiasa mengajarkan kepada manusia ilmu apakah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu keutamaannya. Ilmu yang mana itu? وأنه ما أخذ من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة dan ilmu yang benar tersebut adalah ilmu yang diambil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang datang dari para sahabat. فليس علم الرأي ولا علم الكلام ولا علم الفلسفة ولا غيرها من العلوم الضارة. Maka bukan ilmu yang sekedar dibangun di atas ra'yu, di atas pendapat, atau ilmu yang yang diambil dari ilmu kalam atau ilmu filsafat dan yang semisalnya. ما يحتاج الكاس بس اعطني هذا ما ارد الكاس ضابط نحافظ على الأستاذ ثلاثة أيام إن شاء الله تفضل إن وصلنا ما أذكر إن وصلنا آه بل يذكرون العلم الحقيقي نعم. على الرجال نعم ويحذرون الناس من al-masalik ad-darrah al-mubtada'ah fi dan mereka juga memperingatkan manusia dari metode-metode yang sesat dalam hal menempuh atau cara-cara meraih dan mendapatkan ilmu. Wa amman dan dari mana ilmu itu diambil? Wa ma hiya kutubuhu dan apa saja kitab-kitab yang terpercaya. مما حذرهم الله ورسوله من الأمراض التي يبتلى بها كثير من طلاب العلم Dan mereka senantiasa mengingatkan kaum muslimin pada saat mereka menuntut ilmu dari berbagai macam penyakit-penyakit yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menimpa sebagian para penuntut ilmu مثل العجب والغرور والحسد seperti penyakit ujub penyakit tertipu dengan ilmu yang dia miliki demikian pula penyakit hasad dan dengki والكبر على التكبر على الناس demikian pula kesombongan ketika seorang itu sombong di hadapan manusia ومن القول على الله بغير علم dan dari mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu al-jidal wal khusumat fid din dan dari melakukan perdebatan-perdebatan dan pertengkaran di dalam agama. Wa ghairi dzalika min al-amrad allati yukhsha 'ala talib al-'ilm minha dan yang lainnya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang dikhawatirkan penuntut ilmu terjatuh ke dalam penyakit tersebut. Fahuna al-Imam Muslim rahimahullah kullu al-ahadith allati dzakaraha في باب ال- أو في كتاب العلم هي لتقويم الطريق والتحذير من الانحراف Maka di sini Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam menyebutkan hadis-hadis di dalam kitab ilmu ini tujuan beliau adalah meluruskan seorang penuntut ilmu agar kemudian dia tidak melenceng dari cara dia dalam menuntut ilmu dan meraih ilmu tersebut. Lam yadhkur hadithan wahidan fi FADLIL ilm id fadluhu ma'lumun 'indakum. Sama sekali beliau tidak menyebutkan satu pun hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu karena keutamaan ilmu merupakan perkara yang telah diketahui bersama. Wa qabla an nabda al-qira'ah unabbihu tanbihat. Dan sebelum kita memulai membaca kitab ini, saya ingin menyebutkan beberapa peringatan. التنبيه الأول الإمام مسلم ألف صحيحه وعنون أسماء كتبه أما الأبواب فهي من وضع من جاء بعده يضعون الأبواب المناسبة الإمام مسلم رحمه الله تعالى ketika beliau menulis kitab sahih ini maka beliau hanya menyebutkan nama-nama kitabnya seperti kitab ilmu, kitab salat, kitab taharah tapi tidak menyebutkan bab-babnya. Bab-bab itu bukan dari uh, peletakan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, namun dilakukan oleh mereka yang uh, ada yang mensyarah sahih Al-Imam Muslim dan yang lainnya. وليس النووي رحمه الله هو أول من وضع الأبواب بل هي موضوعة من علماء قبله Dan bukanlah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang pertama kali menyebutkan bab-bab yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Tapi ada orang-orang sebelum beliau yang sebenarnya mereka sudah menyebutkan bab-bab tersebut. Lakinnahu huwa lamma syarahahu hunaka min al ma katabaha huwa bima yastanbitu min hadith Akan tetapi ketika mereka yaitu An-Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan mensyarah hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, maka dia pun mengambil istimbat dari kandungan hadis yang terdapat di dalam hadis tersebut, lalu itulah yang dijadikan sebagai judul babnya. Kemudian peringatan yang kedua, al-hadis yatakawwan min sanadin wa matnin. Bahwa sebuah hadis terdiri dari dua hal. Yang pertama disebut sanad, yang kedua disebut matan. Was sanad هو سلسلة الرجال فلان عن فلان أخبرنا فلان وهكذا Adapun yang berkaitan dengan sanad yaitu rantai perawi. rantai perawi di mana seorang perawi meriwayatkan dari gurunya, dari gurunya, dia mengatakan telah memberitakan kepada kami si fulan, telah mengabarkan kepada kami si fulan. والمتن هو حيث انتهى إليه السند فإن كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع وإن كان إلى الصحابي فهو الحديث الموقوف على الصحابي Adapun yang berkaitan dengan matan, yang dimaksud matan adalah akhir dari sanad tersebut dari sebuah ucapan. Apabila ucapan itu dari ucapan Nabi, maka dia disebut hadis marfu'. Dan apabila ucapan tersebut dari ucapan sahabat, maka dia disebut hadis mauquf. روى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام علي بن المديني قال التفقه في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم Telah diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' Beliau meriwayatkan ucapan dari Ali Ibn Abdullah Al-Madini rahimahullah taala bahwa beliau mengatakan memahami, mendalami makna-makna hadis itu adalah setengah atau separuh ilmu dan mengetahui perawi-perawi yang disebutkan di dalam hadis itu juga merupakan separuh dan setengah ilmu. والنظر في الإسناد يكون للتحقق من توفر شروط الصحة فيه dan melihat kepada sanad hadis yaitu dengan cara melihat terpenuhinya syarat-syarat untuk dikatakan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih min dhabt rijal wa adalatihim wa ittisal sanad di mana yang perlu diperhatikan adalah ketelitian perawi di dalam meriwayatkannya Demikian pula keadilannya dan apakah dia seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan dan juga kaitannya dengan sanatnya yaitu sanat yang bersambung. Wahada alhamdulillah qad kufinahu fi sahih al-Bukhari wa Muslim idza qara'na ahadithahuma. Dan kaitannya dengan syarat-syarat hadis sahih kita telah dicukupkan pada saat kita membaca Sahihul Bukhari Demikian pula Sahih Muslim karena kedua kitab ini adalah kitab yang telah dijamin kebenarannya dan keabsahannya. Wa innama naqra'u al-asanid fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim ihya'an li sunnati salafina salih wa ta'alluman li asma'ir rijal wa tadarruban 'alayha. Namun kita tetap membaca sanat-sanat yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari atau sanat-sanat rantai perawi yang disebutkan di dalam Sahih Muslim tujuannya adalah mengikuti sunnah salafus saleh yang dahulu mereka senantiasa membaca hadis itu dengan sanadnya demikian pula kita mempelajari mengenal perawi-perawi yang disebutkan di dalam sanad tersebut dan juga untuk melatih kita memahami sanad tersebut. Walina'rifa حجم جهودهم العظيمة في التتبع لطرق الأحاديث وجمع رواياتها ردا على المشككين فيها dan ketika kita mempelajari sanad-sanad atau jalur-jalur dari riwayat yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut dan kita menyebutkan berbagai macam jalur riwayatnya adalah untuk membantah orang-orang yang hendak meragu-ragukan hadis dan tidak percaya dengan kebenaran keabsahan riwayat-riwayat tersebut. فبعض الأحاديث ربما يذكر مسلم سبعة أو ثمانية من شيوخه مختلفي البلدان سمع منهم الحديث وهم سمعوه عن شيوخهم. Dan sebagian dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, terkadang beliau sampai menyebutkan tujuh hingga delapan guru-guru beliau yang beliau mendengarkan hadis tersebut yang mana guru-guru beliau tersebut berasal dari negeri yang berbeda-beda. Dia meriwayatkan dari guru-gurunya dan guru-gurunya juga meriwayatkan dari guru-guru yang di atasnya. ولنتعلم مسألة مهمة لا بد أن نعقلها ونفهمها wanudi'aha qulubana dan hendaknya kita mempelajari satu permasalahan yang penting yang harus difahami oleh hati-hati kita, difahami oleh jiwa-jiwa kita, lalu kemudian kita meletakkan di dalam jiwa dan hati-hati kita tersebut. Haulai rijalul hadis wa ruwatuh min ahli sunnah hamalul amanah wa addauha ilaina ومضوا إلى ربهم وأكثر الناس لا يعرفونهم mereka yang para perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka telah memikul amanah dan mereka telah menunaikan amanah mereka di dalam menyampaikan riwayat-riwayat ini kepada generasi setelahnya dan kebanyakan dari mereka mungkin tidak dikenal oleh kaum muslimin. فلا تحرص على أن تشتهر وتعرف. maka jangan tujuan engkau di dalam menuntut ilmu agar engkau menjadi seorang yang terkenal, menjadi seorang yang populer di tengah-tengah manusia. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Ubtulina bihadhihi syuhra bala." Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, sungguh kami telah diuji dengan adanya ketersohoran, dengan adanya popularitas ini dan ini adalah merupakan bala bagi kita. An-nasu ya'rifun al-Bukhari wa Musliman rahimahumullah. Kaum muslimin mereka mengenal Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Walakin syuyukhuhum wa syuyukh syuyukhihim ila as-sahabah haula hum alladhina rawaw lahum as-sunnah. Akan tetapi guru-gurunya mereka dan guru-guru yang di atasnya lagi sampai mereka meriwayatkan dari para sahabat mereka inilah yang menjadi perantara mereka inilah yang menukilkan riwayat-riwayat ini sampai kepada kita. Farahimahumullah rahmatan wasi'ah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dengan rahmat yang luas. Wa jazahumullah 'anil Islam wa ahlihi khairal jaza. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan sebaik-baik balasan dari semangat mereka terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Hafazu 'ala sunnah naqiyatan kama akhadhuha min as-sahaba wat tabi'in wa addawha liman ba'dahum fajama'aha man ba'dahum fi kutub. Di mana mereka senantiasa menjaga dan memelihara memelihara sunnah itu dalam keadaan bersih dan jernih. Mereka mengambilnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya lalu kemudian dikumpulkan oleh para ulama di dalam karya-karya ilmiah, di dalam kitab-kitab mereka kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعلى الطريقة التي قرأنا عندكم كتاب الاعتصام من صحيح البخاري في الدورات السابقة نقرأ الآن إن شاء الله dan berdasarkan atau dengan cara metode yang dahulu pada daurah sebelumnya kita membaca kitab al-i'tisam dari sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka dengan cara itu pula kita membaca kitab al-ilmu ini. وأحب أن أؤكد على التنبيه الذي تقدم مرارا أن أي شخص من إخواننا عنده جوال إذا أحب يسجل الدرس هو الآن منشور ولكن لا يصور لا تصوير لا فيديو ولا صورة ثابتة جزاكم الله خيرا dan sekali lagi beliau memberi peringatan seperti yang sebelum-sebelumnya bagi yang membawa HP apabila mereka hendak merekam suara tidak mengapa insyaallah asal mereka jangan membuat rekaman video atau melakukan pemotretan gambar. هذا شيخ وهو البخاري وتلميذه وهو مسلم كل سلك طريقا في تصنيفه كتاب العلم maka Al-Imam Al-Bukhari demikian pula muridnya yaitu Al-Imam Muslim masing-masing memiliki metode dan cara tersendiri di dalam menyebutkan kitab ilmu ini. Wakulun minhum mujtahidun fil Dan setiap dari mereka telah bersungguh-sungguh untuk memberi nasihat kepada umat ini. Qala Al-Imam Muslim Bismillahirrahmanirrahim kitabu Al-Ilm Al-Ilmu Ma'rifatul Haqq bidalilih. Berkata imam Muslim rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, kitab al-ilm, kitab ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah mengenal sebuah kebenaran berdasarkan dalilnya. Wal ilmu huwa kama taqaddam ma ukhidha min kitabillah wa min hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam wa athari sahabah dan ilmu sebagaimana yang telah kita terangkan pula sebelumnya ilmu itu adalah apa yang dinukil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat wa nahnu nukarriru hadha hatta yakuna aqidatan rasikhatan fil qulub dan kita selalu mengulang-ulangi tentang hal ini agar itu menjadi sebuah keyakinan yang kokoh di dalam hati-hati kita. Liwujudil inhirafat min qurun fi musamma al-ilm wa Disebabkan karena terjadinya penyimpangan dari generasi-generasi sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan ilmu dan apa hakikat dari ilmu tersebut. ولوجود كثير من nas يردد العلم الأخذ من الكتاب والسنة والصحابة ولكنه عمليا لا يأخذ العلم إلا من كتب المتأخرين أو المذاهب المذهبية والتقليد dan disebabkan karena banyak pula dari kaum muslimin ketika mereka menerangkan ilmu mereka mengatakan ilmu itu yang datang dari Al-Qur'an datang dari sunnah dan datang dari riwayat-riwayat para sahabat tapi secara praktek, secara amaliyah, mereka justru mengambil ilmu tersebut dari kitab-kitab orang-orang terbelakang dan dari kitab madhab-madhab yang itu diambil dari ucapan atau pendapat-pendapat uh, manusia. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab ay al-Qa'nabi أحد الرواة عن موطأ مالك قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد أي القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو من أجل من روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة Berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan pada kami Abdullah bin Maslama bin Qanab yaitu Al-Qanabi dan beliau termasuk perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan Muwatta Al-Imam Malik. Kata beliau telah memberitakan pada kami Yazid bin Ibrahim At-Tustari dari Abdullah bin Abi Mulaika dari Al-Qasim bin Muhammad Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau adalah perawi yang paling mulia yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah Qalat radhiyallahu anha, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله كما جاء في الرواية الأخرى لما نزلت هذه الآية تلاها على أصحابه أي قرأها بركات عائشة رضي الله تعالى أنها تلا بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من membaca ayat ini dalam riwayat بهو lain bahwa disebutkan ketika ayat ini رسول الله صلى الله عليه وسلم membacakannya di hadapan para sahabatnya. فهو يفسر لهم هذه الآية التي نزلت كما أمره الله في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menafsirkan dan hendak menjelaskan kandungan yang terdapat di dalam ayat ini sebagaimana Allah Jalla wa memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan isi Al-Qur'an seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Hadhihi al-aya ikhwani hiya min awail surah Ali Imran wa hiya qawluhu ta'ala قالت تلا رسول الله عفوا قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات كن آه، عفوا آيات رسول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهذه الآية فيها علوم ومسائل نختصرها إن شاء الله lalu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dan ayat ini terdapat di awal-awal dari surah Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab dan di antara isi Alkitab ada ayat-ayat yang muhkam yang itu adalah merupakan induknya Alkitab dan yang lainnya ada ayat yang mutasyabihat adapun orang-orang yang terdapat penyimpangan di dalam hati-hati mereka, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan tujuan untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari penakwilannya dan tidak ada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada setiap apa yang datang dari sisi Rabb kami dan tidaklah orang yang mengambil peringatan dari ayat-ayat Al-Quran kecuali orang-orang yang berakal dan di dalam ayat ini banyak terdapat ilmu dan banyak pula terdapat permasalahan-permasalahan yang akan kita sebutkan secara ringkas. في هذه الآية وصف الله تعالى الكتاب القرآن لأن منه محkam wa mutasyabih. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifati menyebutkan sifat isi Al-Qur'an ada yang muhkam ada pula yang mutasyabih. وفي آيات أخرى وصف الله عز وجل الكتاب كله بأنه محكم مثل قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Al-Qur'an bahwa seluruh ayat-ayatnya itu muhkam seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya kitabun uhkimat ayatuhu itu adalah Al-Qur'an yang ayat-ayatnya seluruhnya muhkam. وفي موضع ثالث وصف الله جل وعلا القرآن بأنه متشابه كله أي yushbihu ba'duhu ba'da fil ihkami wal itqani wal i'jaz. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat Al-Qur'anul Karim bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu seluruhnya mutasyabih. Yang dimaksud mutasyabih di sini adalah ayat tersebut sebagian ayat Allah menyerupai sebagian ayat yang lainnya dalam hal baiknya dalam hal muhkamnya, dalam hal ketelitiannya, dalam hal mukjizat yang terkandung di dalamnya. Kama qala ta'ala Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Azza wa Jall telah menurunkan sebaik-baik berita yaitu kitab yang mutasyabih mutasyabih yang maknanya eh, bahwa antara ayat yang satu dengan yang lain itu sama dalam hal ketelitiannya, dalam hal mukjizatnya dan yang semisal. Walamma wasafa Allah kalamahu al-Qur'an al-Karim بأنه كله محكم فهو محكم في لفظه ومحكم في معناه ومحكم في أحكامه لأنه كلام الحكيم سبحانه dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Al-Qur'an bahwa seluruh Al-Qur'anul Karim itu muhkam, maka yang dimaksud muhkam di sini adalah teliti. Teliti dalam hal ayat-ayatnya, demikian pula teliti dalam hal makna-maknanya, demikian pula teliti dalam hal hukum-hukumnya. Idzan, fama ma'na huna Fi hadzal mawdi' aydan anna minhu al-muhkam wa minhu mutashabih. Lalu jika demikian, apa makna yang disebutkan di dalam ayat ini? Bahwa sebagian ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkam dan sebagian lagi ada yang mutasyabih. Sa'adhkuru thalatha tafsiratin kulluha haq fantabihu. Dan di sini saya akan menyebutkan kepada antum sekalian tiga penafsiran Yang ketiga penafsiran ini seluruhnya benar, maka hendaknya kalian perhatikan. Satu, الأول الأول أن المحكم هو غير المنسوخ والمتشابه هو الذي نسخ Makna yang pertama bahwa yang dimaksud muhkam bahwa ayat tersebut tidak mansuh, tidak dihapus, tidak terhapus hukumnya. Adapun yang mutasyabih maknanya ayat yang telah dihapus hukumnya. Kama qala ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidaklah kami menghapus sebuah ayat melainkan kami akan mendatangkan yang semisalnya. Fayati sahibul batil والذي في قلبه زيغ فيتمسك بالمنسوخ ويحاجج به maka datanglah orang-orang yang berjalan di atas kebatilan. Dia, maka apa yang dia lakukan? Maka dia melihat kepada ayat-ayat yang hukum-hukumnya telah terhapus, lalu kemudian dia me menghidupkan kandungan atau hukum yang terdapat di dalam ayat tersebut. Atau al-jahil alladhi la ya'rif fayudillu nafsahu wa ghairah. Ataukah orang yang jahil tidak mengerti makna dan kandungan dari ayat tersebut yang menyebabkan dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan pula orang lain. مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين على رجل يقص في المسجد يعظ الناس ويذكرهم فقال له هل عرفت al Quran min mansukhihi qala la qala halakta wa ahlakta ay pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau melewati sebuah masjid lalu kemudian di dalam masjid itu ada seorang lelaki dia berkisah dia menyebutkan ayat Al-Quran dan menyebutkan kisah-kisah Lalu kemudian setelah selesai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, "Kamu mengerti enggak ayat-ayat yang nasikh mansuh ini yang menghapus hukumnya dan ayat ini yang terhapus hukumnya? Kamu ngerti enggak?" Maka dia orang ini mengatakan, "Tidak." Artinya saya tidak mengetahui. Maka kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Sungguh kamu telah binasa dan engkau membinasakan orang lain." المعنى الثاني أن المحكم ما عرف معناه من لفظه لا يحتاج إلى غيره أما المتشابه ما يدرك معناه بمعرفة غيره من الآيات والأدلة Kemudian penafsiran yang kedua tentang muhkam dan mutasyabih bahwa yang dimaksud muhkam adalah yang diketahui maknanya dari lafaz. Dari lafaznya itu sudah diketahui maknanya. Sorry. Adapun mutasyabih adalah lafaz-lafaz yang diketahui maknanya dengan cara melihat konteks yang lain. Melihat e, riwayat-riwayat uh, yang lain untuk menguatkan dan memperjelas maknanya. Al-ma'na tsalits أن المحكم كل ما أخبر الله عز وجل به عن أسمائه وصفاته وما يكون في اليوم الآخر والجنة والنار والمتشابه كيفيات هذه الصفات فلا يعرف كيفية صفاته ولا كيفية ما في الجنة وما في النار وما يكون يوم القيامة إلا الله سبحانه وهنا يصح الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله ولا عفوا وما يعلم تأويله إلا الله Kemudian penafsiran yang ketiga tentang makna muhkam dan mutasyabih. Bahwa yang dimaksud muhkam adalah apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang hari akhir, dan tentang surga dan neraka. Ini semuanya muhkam, yaitu apa saja yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal tersebut. Adapun yang mutasyabih atau kita terjemahkan yang tersamarkan, mutasyabih artinya yang tersamarkan. Yang dimaksud mutasyabih di sini adalah yang kaitannya dengan bagaimananya hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian pula kaitannya dengan hakikat seperti apa hakikat surga dan seperti apa hakikat dari neraka itu. Itu tidak kita ketahui. Itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari kita. Jadi kaitannya dengan mutasyabih yaitu tentang hakikatnya, tentang bagaimananya. Itu yang dimaksud mutasyabih. لهذا الإمام مالك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس فجاءه سائل هذا السائل من الذين يتبعون المتشابه يريد أن يسأل عما لا يجوز أن يسأل عنه ويخالف الصحابة لأنهم لم يسألوا فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullah taala yang kebiasaan beliau mengajar di Masjid Nabawi. Suatu ketika beliau didatangi oleh seseorang. Orang ini termasuk di antara mereka yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabih itu tadi. Dia datang ke majelis Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Lalu dia mempertanyakan sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi dia untuk menanyakan hal itu. Dan para ulama ussalaf, para sahabat, mereka tidak pernah mempertanyakan hal-hal tersebut. Maka dia datang di majelis Al-Imam Malik. Lalu kemudian dia menyebutkan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal Arshistawa. Lalu dia mengatakan, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana Allah itu beristiwa? Fasa'ala idhan 'an ma la ya'lamhu ahad. Maka dia bertanya tentang sesuatu yang tidak seorang pun yang mengetahuinya. Lianna Allah akhbarana annahu istawa 'ala al arsh wa lam yukhbirna kaif. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa Allah beristiwa. Namun Allah tidak memberitakan kepada kita bagaimana istiwanya Allah. Fayajib an nu'min bima akhbarana wa haramun an nas'al amma akhfahu anna. Maka kewajiban kita adalah mengimani apa yang Allah beritakan kepada kita dan haram hukumnya. Haram hukumnya kita mempertanyakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan sesuatu itu dari kita. Al-Imam Malik qal al-istiwa'u ma'lum ay ma'nahu fi lughati al-Arab annahu 'uluw wa irtifa' والكيف مجهول أي لا نعرف نحن لأن الله لم يخبرنا والإيمان به واجب لأن الله أخبرنا به والسؤال عنه بدعة wala أراك illa mubtadi'an فأمر به فأخرج من مسجد النبي masjidin nabi عليه alaihi wasallam. Maka Al-Imam Malik rahimahullah taala beliau pun mengatakan istiwa di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah diketahui maknanya. Bahwa makna dari istiwa adalah ulu wal menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-kaifu majhul. Bagaimana istiwanya Allah sesuatu yang kita tidak ketahui. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan kepada kita tentang bagaimananya Allah itu beristiwa. Dan beriman kepadanya merupakan hal yang wajib sebab Allah Azza wa Jal yang memberitakan kepada kita bahwa dia beristiwa dan bertanya tentang bagaimananya itu adalah pertanyaan yang bid'ah dan aku tidak melihat engkau melainkan engkau adalah seorang ahli bid'ah lalu kemudian al-Imam Malik memerintahkan agar orang itu dikeluarkan dari Masjid Nabawi idzan min al-khata' qawlu ba'd ahli ahli al-bid'ah al-kalam wa قول بعض أهل البدع وأهل الكلام إن الأسماء والصفات أو نصوص الأسماء والصفات أو آيات الأسماء والصفات كلها من المتشابه هذا باطل oleh karena itu Dari sini kita mengetahui kesalahan dari ucapan ahlul batil, ahlul bid'ah ketika mereka mengatakan bahwa nas-nas atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini adalah ucapan yang batil, tambihun. نعم قد يشتبه على بعض القارئين للقرآن أو بعض أهل العلم معنى آية أو آيات ولا يهتدي إلى الصواب Dan di sini kata beliau ada peringatan yang memang betul. Terkadang sebagian mereka yang membaca Al-Quranul Karim atau dari kalangan para ulama, mereka tidak menemukan makna dari satu ayat atau kedua ayat. makna yang benar ketika mereka membacanya atau ketika mereka melihat ayat tersebut. Fatakunu fi haqqihi huwa mutasyabihatun mushtabihatun alaihi fi hadhihi halah Maka orang yang tidak mengerti makna dari ayat tersebut pada dia secara khusus dalam kondisi dia yang tidak mengetahui makna ayat dikatakan iya dia pada diri dia dikatakan itu adalah ayat mutasyabihat karena dia nggak tahu maknanya ثم قد يجتهد في العلم ويبحث ويراجع السنة وكتب التفسير فتصير عنده واضحة محكمة lalu kemudian setelah itu dia berupaya untuk mencari tahu dia belajar dia menelaah kitab-kitab tafsir dia membaca kitab pendapat atau penjelasan para ulama terhadap ayat tersebut sehingga setelah dia belajar ayat yang tadinya dia tidak mengetahui maknanya maka berubah dia pun mengetahuinya dengan jelas sehingga yang tadinya mutasyabih maka berubah dia telah menjadikan ayat tersebut menjadi ayat yang muhkam pada dirinya. وقد يكون غير من أهل العلم أعداد عندهم الآية محكمة واضحة يفهمون معناها dan boleh jadi selainnya dari kalangan para ulama dalam dalam pandangan mereka ayat tersebut ada ayat yang muhkam karena mereka mengetahui dengan benar maknanya. والنتيجة من هذا الكلام الأخير أن نعتقد ونجزم ونؤمن أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعرفه جميع الأمة Kesimpulan dari apa yang hendak kita jelaskan di sini bahwa kewajiban kita adalah mengetahui dan mengimani. Tidak ada satupun ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang tidak diketahui oleh seorang pun dari kalangan umat ini. Kalau ada yang tidak mengetahui, yang lain bisa mengetahui. Adapun seluruhnya, maka itu merupakan hal yang tidak mungkin. وكل ما تحتاجه الأمة لفهم هذا القرآن الكريم والعمل به فقد بينه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم dan seluruh apa yang diperlukan dan yang dibutuhkan oleh umat ini dalam memahami Al-Qur'an Karim dan mengamalkan Al-Qur'an Karim seluruhnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. لما نزلت هذه الآية وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة قال لهم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم Lalu kemudian Aisyah menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada para sahabatnya maka beliau pun mengatakan, apabila kalian melihat ada orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, maka mereka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tersebut, maka hendaknya kalian berhati-hati dari mereka. وقد ذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن من أمثلة هؤلاء الخوارج dan para ulama ketika mereka menerangkan hadis ini mereka menyebutkan bahwa termasuk di antara permisalan yang disebutkan di dalam hadis di dalam ayat ini adalah kelompok khawarij alladzina wasafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi itqanihim li qur'an wa kathrati qira'atihim lahu wa qiyamihim al-laila bihi akthar min as-sahabah yaitu mereka kelompok Khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati mereka terhadap Al-Qur'an bahwa mereka menghafal Al-Qur'an Karim dan semangatnya mereka di dalam membaca Al-Qur'an, mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mereka membaca Al-Qur'an dalam qiyamul lail, dalam salat-salat lail mereka. ومع ذلك قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم dalam keadaan sifat tersebut diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau juga mengatakan bahwa mereka membaca Al-Quranul Karim dan bacaan mereka tidak melampaui kerongkongannya. أي لا يفقهونه ولا يفهمونه ولا يتقبله الله منهم yang dimaksud tidak melampaui kerongkongannya bahwa mereka tidak memahami apa yang mereka baca sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang mereka amalkan. وقال صلى الله عليه وسلم عنهم يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang mereka bahwa mereka ini membaca Al-Quran, namun mereka mentakwilnya selain dari penjelasan dan penakwilan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. سأذكر لكم مثالين من صنيع الخوارج في القرآن. Saya akan menyebutkan kepada antum dua contoh, dua permisalan dari perbuatan kaum khawarij terhadap Al-Quran Karim. Al-awwal qala Abdullah bin Umar anil khawarij ذهبوا إلى آيات anzalaha Allahu fil musyrikin faja'aluha fil muslimin. Yang pertama yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau menyebutkan tentang kelompok Khawarij bahwa mereka ini melihat ayat-ayat yang ayat-ayat tersebut diturunkan kepada kaum musyrikin lalu kemudian mereka menerapkannya dan mengarahkannya kepada kaum muslimin. والمثال الثاني كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب في المسجد كما في صحيح مسلم فقام رجل من الخوارج يصيح إن الحكم إلا لله فقال علي كلمة حق يبتغى بها باطل Kemudian yang kedua, pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sedang berkhutbah di masjid. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Pada saat beliau berkhutbah, maka ada salah seorang dari mereka itu berteriak dan dia mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan itu adalah kalimat yang hak, itu adalah kalimat yang benar, tapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Fama huwa al-batil alladhi urida hadhihi al-ayah تكفير حكام المسلمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. Apa kebatilan yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terhadap pemahaman mereka terhadap ayat ini yaitu mereka memaksudkan untuk mengkafirkan penguasa-penguasa uh, kaum muslimin, penguasa-penguasa negeri kaum muslimin yang mereka berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlu ayatain kadzalika fi mas'alati al-hukm kaffarat biha al-khawarij al-hukam hukkam hukkam al muslimin alladhina yukhalifuna syari'at Allah fi hukmihim. Dan demikian pula seperti dua ayat yang digunakan oleh kelompok Khawarij untuk mengkafirkan penguasa penguasa kaum muslimin yang mereka menganggap bahwa penguasa tersebut berhukum dengan selain syariat yang diturunkan oleh Allah سبحانه وتعالى الآية الأولى قوله تعالى في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم عند أهل السنة الإيمان الواجب أو عفوا قال شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية قال واحتجت الخوارج بهذه الآية فلا وربك لا يؤمنون على كفر أو تكفير ولاة أمر المسلمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa bahwa Allah Jalla wa ala berfirman Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Dan demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Minhajus Sunnatin Nabawiyah kata beliau kelompok Khawarij mereka berhujjah mereka berdalil dengan ayat ini untuk mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. والآية الثانية قوله تعالى في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Kemudian ayat yang kedua yang mereka jadikan sebagai hujjah yang disebutkan dalam suratul Maidah barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka itulah orang-orang yang kafir كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية اكتبه المجلد الخامس صفحة 131 Eh, perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala antum tulis siapa tahu nanti bisa di hmm. kalian tulis dalam kitab Minhajus Sunnatin Nabawiyah jilid yang kelima pada halaman safha kam? Safha 131. Pada halaman 131. Qala rahimahullah wa hadhihi al-ayah mimma yahtajju biha al-khawarij ala takfiri wulati al-amr alladzina la yahkumun bima anzalallah. Di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa ayat ini termasuk yang dijadikan hujah oleh kelompok Khawarij untuk mengkafirkan pemerintah kaum muslimin ah. yang mereka tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narji' ila al-ayah tsaniyah fi surah Al-Maidah, "Man lam yahkum bima anzalallahu lakumul kafirun." جاء الخوارج إلى ابن عباس وتلاميذه يحتجون عليهم بهذه الآية ففسرها لهم ابن عباس وتلامذة ابن عباس أنه كفر دون كفر وكفر لا ينقل عن الملة وعلى هذا إجماع أهل السنة Dan kaitannya dengan ayat yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Maka ada sekelompok orang khawarij, mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib, mereka mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan murid-muridnya di mana mereka berhujjah dengan ayat ini tentang kafirnya orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka Ibnu Abbas dan murid-murid beliau pun menjelaskan kepada mereka bahwa yang dimaksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang tidak menyebabkan mereka murtad dan keluar dari Islam secara menyeluruh. Dan ini adalah merupakan kesepakatan seluruh ulama ahli sunnah. <laughs> Jazakallah khairan. فمن يتبع المتشابه حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم maka siapa yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tersebut Itulah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan hati-hati kalian terhadap mereka. Wa fi hadha annana nahzar la naqbal min kull man nara lahu maqta'an fil video أو maqta'an صوتيا يحتج بآيات من القرآن فنقبل كلامه لا بد أو بأحاديث لا بد أن يكون الآيات والأحاديث على ما فهمه الصحابة oleh karena itu jangan kita bermudah-mudahan untuk melihat adanya potongan-potongan video atau adanya potongan-potongan rekaman suara yang kita lihat di internet atau yang menyebar di sosial media lalu kemudian dia menyebutkan sebagian dari ayat-ayat atau menyebutkan sebagian hadis-hadis maka jangan kita bermudah-mudahan untuk menerimanya sebab belum tentu mereka menafsirkan dan memahami seperti yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. لأن بعض الناس إذا رأى رجلا يقرأ الآيات ويستدل بها قال أوه ما شاء الله هذا كلامه حق sebab ada sebagian orang sekedar dia melihat potongan video di mana orang tersebut membaca ayat-ayat lalu kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut maka dia pun terkagum-kagum kepadanya lalu mengatakan wah ini ucapannya ini pasti benar nih. Falaisa kullu man istadalla aw ihtaj bi ayah aw hadis yuqbal kalamu hatta istidlaluhu Maka tidak setiap orang yang membaca satu ayat ataukah membaca satu hadis maka ucapannya diterima hingga cara pendalilan dia, cara menggunakan ayat dan hadis tersebut adalah cara yang dibenarkan. وهكذا الذين يتبعون ما تشابه من الأحاديث أو ما تشابه من كلام العلماء وصوتياتهم ومقاطع الفيديو وغير ذلك فيحذر Maka demikian pula halnya orang-orang yang selalu mencari yang mutasyabih, yang tersamar-samar dari hadis-hadis Nabi atau dari perkataan para ulama lalu kemudian mereka menyebarkannya, maka berhati-hatilah jangan bermudah-mudahan untuk menerimanya sampai kemudian kita betul-betul mengetahui bahwa yang dimaksud adalah seperti yang diinginkan oleh uh, mereka dalam hadis tersebut. وهذا الحديث واضح في الدلالة في التحذير من أهل الضلالة وأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من المخالفين لقوله فاحذروهم maka ini hadis merupakan hadis yang jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara metode beliau adalah memperingatkan kaum muslimin dari orang-orang yang berjalan di atas kesesatan, orang-orang yang terjatuh ke dalam bid'ah, orang-orang yang menyelisih sunnah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyebutkan di dalam sabdanya, fahdaruhum berhati-hatilah kalian dari mereka." Naktafi qadr hadhihi al مع افتتاح هذه الدروس وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والحمد لله وصلى الله وسلم على نبي محمد Maka kita mencukupkan pada malam hari ini kajian kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan jalan kebenaran kepada kita. Walhamdulillahi rabbil alamin.